Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Al-Usul Ilmi Usul yakni pokok dari pokok-pokok usul fikih. Ilmu usul fikih yang ditulis oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Ada pertemuan tahlilat, ya sudah kita sebutkan tentang perintah, larangan, demikian juga tujuan belajar usul fikih. Demikian juga terakhir tentang taaruf, ini terjadinya pertentangan, seakan-akan terjadi pertentangan antara dua ayat atau ayat dengan hadis. Ya, ataupun ya terjadi perselisihan di antara dalil-dalil. Walaupun kesimpulannya kita sebutkan tidak mungkin di situ ada dua dalil yang sahih saling berbenturan. Berikutnya beliau menyebutkan ya apabila itu terjadi pertentangan <clears throat> Maka di situ ada beberapa hal yang ditemui oleh para ulama. Qala beliau mengatakan at-tartib bainal adillah. Ini menertibkan di antara dalil-dalil mana yang lebih dahulukan. Kalau ternyata terjadi ya seakan-akan benturan, maka bisa ditempuh jalan apa? Tartib ini. Yang dari situ kita bisa mengetahui bahwa tidak ada di antara dalil-dalil itu yang saling bertentangan secara jelas. Mesti ada yang di situ dikalahkan. Maka di sini beliau menyebutkan bahwa ita ita ittafaqat al-adillah apa apabila dalil-dalil telah lewat. Itu sepakat. Apa itu? Dalil-dalil dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam agama kita yaitu Alkitab wa sunnah wal ijma' wal qiyas. Empat itu. Walaupun sudah kita pernah sebutkan bahwa sebagian ulama seperti Munasim tidak menganggap kias ini. Ini apabila sepakat, tidak ada perselisihan sama sekali. Al-Quran, hadis, yaitu sunnah, ijma dan kias. Tidak ada perselisihan. Allah hukum terhadap suatu hukum, bahkan saling melengkapi. Ya, jadi kalau kemudian semua sepakat, umpamanya tentang wajibnya sholat, sebutkan dari Al-Quran, atau mungkin jual beli dalam Al-Quran disebutkan dalilnya, sunnah juga menyebutkan, kemudian ijma, kemudian juga kias disebutkan seperti itu. Maka seperti ini dilakukan karena tidak ada perselisihan dalam suatu hukum. atau salah satu dari empat ini menyendiri. Tidak ada dalil kecuali dalam sunnah saja umpamanya. Ya umpamanya seperti rakaat sholat duhur umpamanya. Cuma didapat dari hadis Nabi SAW. Alaihi Wasallam. dan kias, ya maka itu mengikuti Al-Quran demikian juga hadis. Jadi kalau menyendiri di situ salah satu dari dalil-dalil ini min ghairi mu'arid tanpa ada yang menyelisihi wajib isbatu. Maka wajib menetapkan. Ini mudah. Jadi kalau sepakat gampang. Demikian juga tidak ada dalil kecuali itu saja, maka itu mudah. Seperti umpamanya orang yang dia itu berzina. Ya, dalam Al-Qur'an tidak ada. Dulu pernah dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dihapuskan. Maka dalilnya rajam itu cuma apa? Orang berzina sudah menikah hanya dalam hadis Nabi sallallahu menyendiri saja tidak ada yang menyelisi maka dilaksanakan. Ya mudah ini. ingfar ada ahaduha min ghairi mu'arid tanpa ada yang menyelisi maka wajib ditetapkan. Jadi selesai ya. Ini ya apabila sepakat mudah. Demikian juga nggak ada dalil kecuali satu saja. Maka ini tidak ada masalah. Kemudian wa in Nah, ini baru kemudian kalau ada seakan-akan terjadi perselisihan. Terjadi benturan. Wa in apabila terjadi benturan-benturan, perselisihan-perselisihan di antara dalil seakan-akan demikian. Ya, wam karena jam' dan mungkin untuk dikumpulkan. Wajib jam'u, wajib mengumpulkan. Sering kita sebutkan bagaimana itu? Itu ada hadis yang sahih. Nabi mengatakan, ya salatul rajuli fil jama'ati salat seorang di dalam berjamaah abu ala salatihi bi baitihi wa bi suqihi. Dilipat gandakan daripada salat dia itu di rumah ataupun di pasar berapa? Riwayat bukan 27 Berkat Sabah isruna. Ini 27 derajat. Riwayat yang lain disebutkan isrun, nah ini 20. Ada juga riwayat menyebutkan 25. Maka seperti ini bisa dikumpulkan. Sudah pernah pembahasan kita. Ya, semuanya sahih. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada di sini. Bagaimana mengumpulkannya? 27 derajat itu kalau apa? Rumahnya jauh mamanya atau jamaahnya yang ikut lebih banyak umpamanya atau lebih mencocoki sunnah umpamanya tidak banyak bid'ahnya itu 27 kalau yang kurang berarti 20 nah, demikian paham ya ini namanya menjamaah jadi berbenturan seakan-akan tapi mampu untuk dikumpulkan kemudian wa ilam yumkin al tidak mungkin dikumpulkan umila bin nashi maka diamalkan dengan nasih mansuh ya demikian seperti ya masalah apa minuman keras. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu rizqun min amali syaitan fastanibu. Sesungguhnya khamr, minuman keras. Bunda Allah bukan di situ jauhilah. Maka ini menghapuskan ayat-ayat yang sebelumnya dalam surat Al-Baqarah umpamanya. Ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala eh, wala taqrabu shalah wa antum sukara ya, di ayat yang lain. Jangan kalian mendekati salat dalam keadaan mabuk. Nah, ini dihapus semuanya. Ya, ini semua dihapus dengan apa? dengan ayat yang Allah perintahkan menjauhi. Paham? Ya demikian. Jadi kalau sudah diketahui ada yang menghapuskan maka diamalkan. Inta maksurutu apabila sempurna syarat-syarat dari nasi dan mansuh. Apa itu? Itu tidak mampu untuk dikumpulkan. Ya, kemudian wal ilmu bil awal minal akhir diketahui ayat ini adalah lebih dulu, yang ini lebih akhir, maka yang akhirnya menghapuskan. Kan demikian. Nah, ini apabila syarat nasi mansuh diketahui. Paham? Jadi demikian ditempuh. Kalau terjadi benturan bisa dikumpulkan dikumpulkan. Kalau nggak bisa dilakukan nasi mansuh. Wa ilam mungkin nas. Kalau nggak mungkin untuk di nasi mansuh, ya <clears throat> karena mungkin tidak diketahui ayat ini lebih dulu atau ayat ini yang lebih akhir kan itu. Wajib tarjih, wajib ditarjih. Ya, maka wajib ditarjih. Yang umpamanya hadis ya dengan hadis yang lain Ya, tidak tidak bisa kita mengumpulkan, tidak bisa. Tidak bisa ini yang menghapuskan, ini yang dihapus. Maka kita melakukan tarjih, mana yang lebih kuat? Maka disebutkan beliau, fayurajihu minal kitab was sunnah. Maka dikuatkan kalau dia itu dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sunnah. Ya didahulukan hadis, demikian juga sunnah. Ya demikian, yang lainnya dikalahkan, kan demikian. Kemudian anas nas ala zahir, yang nas didahulukan atas yang dohir. Nah sudah pernah lewat yang dia itu tidak bisa dikirim kepada mana yang lain. Didahulukan atas dohir. Dohir itu apa dohir? Dohir itu dia bisa dikirim kepada mana yang lain tetapi mana yang lain itu ada lebih lemah. Ya demikian. Seperti wudhu mamanya. Wudhu itu bisa diartikan dengan membersihkan diri. Bisa diartikan berwudhu sebagaimana kita ketahui. Bagian-bagian yang empat itu. Ya demikian itu dohir. Adapun nas tidak bisa dikirim kepada mana yang lain. Maka yang nas didahulukan atas dohir. Buat dohir dalam awal yang dohir ya itu dikirim kepada sesuatu yang bisa ditakwil. Dia dahulukan yang dohir itu. Ya itu sudah lewat bahasanya. Kemudian al mantuk al mafhum. Sesuatu yang dia itu mantuk yang yang terucapkan dalam lafaz hadis atau lafaz Al-Qur'an itu ya didahulukan atas mafhum. Mafhum itu kebalikan, mafhum mukhalafah. Ya, seperti mamanya. Mayuridillah bi khairin yafaqihu bidin Barang siapa Allah kehendaki kebaikan, Allah pahamkan dia agama. Ya. Ya ini mahu mukhalafahnya ya diambil dari hadis tersebut barang siapa ya yang dia itu tidak paham agama berarti Allah tidak menghendaki kebaikan. Ini namanya mafhum. Maka mantuk didahulukan dari mafhum. Ya itu. Kemudian wal musbit ala nafi yang menetapkan didahulukan atas yang meniadakan. Ini juga penting. Ini termasuk yang menguatkan seperti hadis Ya Aisyah radhiyallahu mengatakan, ya barang siapa mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bala qaiman barang siapa mengatakan bahwa Nabi itu kencing dalam keadaan berdiri maka dia telah dusta. Ya disebutkan para ulama bahwa Hudzaifah radhiallahu anha ya radhiallahu anhuma itu beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kencing dalam keadaan berdiri. Maka di sini apa? Ada tambahan ilmu dari Hudzaifah Ibnu Yaman radhiallahu anhu. Jadi musbid yang menetapkan mempunyai tambahan ilmu karena orang yang mengatakan e, tidak melakukannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebatas ilmu yang dia miliki. Paham? Nah ini, ini musbir menetapkan didahulukan atas yang menafikan. Kemudian juga yang membuat kuat itu apa? Wanakil alal as anil asal yang memindahkan dari asal alal mabqa alaih atas yang tetap adanya. Li'anna ma'anakil karena bersama dengan orang yang memindahkan ziyadatu ilm, mempunyai ilmu, tambahan ilmu. Seperti nah, tadi juga. Juga contoh yang lain. Ya, bahwa Nabi SAW melarang melarang dari asyur qaiman, minum dalam badan berdiri, tapi melarang. Tapi dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu beliau melihat Nabi SAW minum air zam-zam. <coughs> ya, ketika haji dalam badan berdiri. Ya, di sini apa? Hukum asalnya yaitu tidak boleh tadi minum dalam badan berdiri. Tetapi ada pemindahnya. Ya disebut oleh para ulama karena mungkin uh, waktu itu berdesak-desakan banyak orang waktu itu berebutan air zam dan sebagainya sehingga Nabi minum dalam badan berdiri. Ini menunjukkan apa? Itu boleh tapi makruh ya demikian. Jadi yang memindahkan dari asal itu ada tambahan ilmu. Kemudian wal am al mahfud, yakni umum yang itu terjaga. Apa itu maksudnya mahfud? Bahwa ladzi lam yukhassas yaitu umum yang tidak dikhususkan. Ala ghair mahfud atas suatu yang ya tidak dikhususkan. Ini dia umum. Seperti umpamanya ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la yajlis ahadukum bil masjid. Jangan kalian duduk salah seorang kalian di masjid ya sampai dia sholat berkat. Nah, ini kan umum. Berarti di semua dari waktu-waktu yang dilarang masuk juga. Nah, ini dibicarakan seperti itu. Walaupun sebagian mengatakan cuma sunnah saja, tapi ulama tetap kita yang rojo ulama bahwa surat Sholat tahiyatul masjid itu adalah wajib walaupun di waktu yang terlarang. Ya ini tidak ada yang mengkhususkan. Ya. Maka seperti didahulukan ala ghairu mahfud yang dia itu tidak mahfud tadi. Ini alladzi lam yukhassas yang tidak dikhususkan. Kemudian juga disebutkan ya tingkatan-tingkatan menertibkan dalil-dalil seperti ini. Dan ini harus ketahui seseorang yang ingin mendalam, mendalami dalam masalah apa fikih ketika ingin, ingin masuk ya membaca bulughul maram umpamanya atau mungkin menjelaskan umpamanya harus dia mempunyai muqaddimah pembukaan bukan seperti ini. Wa ma kanat sifatul qabul fihi aksar ala madunahu. Demikian juga didahulukan yang di ada sifat penerimaan lebih banyak dari yang di bawahnya. Nah, itu. Jadi di antaranya yaitu apa? ibul kisah ala ghairi, ini pemilik kisah itu. Pemilik kisah itu sendiri, maka dia didahulukan. Ya demikian juga mungkin hafalannya kuat daripada yang lain, maka didahulukan. Ya demikian. Kemudian beliau menyebutkan wa yuqaddam minal isma al-qati al-dhani. Didahulukan dalam hal mas masalah ijma ini, ijma sudah lewat kan? Ini kesepakatan para ulama, kesepakatan kaum mukminin yang dia itu qati yang sudah pasti seperti ijma zakat. Zakat umpamanya wajib. Ijma tentang sholat umpamanya. Ijma itu qati di, didasari di atas dalil, didahulukan atas doni. Yang dia itu masih istimbat, pengambilan hukum Contoh oleh Syaikhul Utsaimin ya dalam syarah itu apa? Seperti gandum dengan apa? Asnan. Ya asnan itu tumbuhan yang digunakan untuk apa? Mencuci pakaian. Bahkan sebagian mungkin di mau dimakan juga. Maka di sini apa? Didahulukan yang qat'i atas doni. Kalau doni itu masih perkiraan yang dikiaskan e, gandum <coughs> dengan tanaman-tanaman asnan tadi yang digunakan untuk mencuci pakaian. Itu. Maka didahulukan yang pasti, Itu yang pasti. Kemudian juga yang terakhir wa yuqaddamu minal qiyas al jali al khafi. Didahulukan qiyas yaitu jali yang tampak sekali atas khafi atas sesuatu yang tersembunyi. Ya. Qiyas yang jali mamanya apa? Memukul orang tua. Dikiaskan dengan mengatakan ah, mengatakan ah saja nggak boleh kepada orang tua. Maka memukul lebih-lebih tidak boleh ini qiyas jali. Ya, kalau qiyas khafi sesuatu yang dia itu masih masih ada ya ini tersembunyi kiasnya. Ya demikian. Salam di sini Eh, kita menutup bacaan ini subhanallah wa bihamdika syukur lain la ilaha illa anta astaghfiruka